Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kita melanjutkan kajian fikih. Sini qadiyah satu uh, kasus wujudu qatilin baina qaumin mutasyajiraini uh, eh, atau baina qaumin mutasyajirin. Uh, keberadaan korban pembunuhan di tengah kaum yang saling bertikai. Idza tasyajara qaumun fawajada fawujida bainahum qatilun la yudra man qatiluhu wa yu'amma amruhu fala yabin fa fihi adiyah. Bila ada apa orang bertengkar kaum itu kan. Terus di tengah mereka ada korban mati tidak diketahui siapa pembunuhnya tidak diketahui apa e, masalahnya pokoknya just mati itu kan tapi mereka orang-orang yang bertikai itu. maka ada diat di dalamnya berdasarkan hadis Rasulullah SAW kata Imam Abu Dawud man qutila fi imiyya aw rimiyya yakunu bainahum bihijaratin aw bisiyati aw duriba bi'asan fahuwa khata'un wa aqluhu aqlul khata wa man qutila amdan fa huwa qawadun wa man hala dunahu fa alaihi la'natullahi wa ghadabuhu la yuqbalu minhu sarfun wa la adlun uh, barang siapa terbunuh pada apa uh, pertikaian buta maksudnya tidak apa seperti orang tawuran itu kan orang kampung apa di mana pertikaian itu dengan apa dengan hijau dengan batu atau dengan e, tongkat atau dengan semeti atau tongkat maka itu pembunuhan khata masuknya dan e, diatnya adalah diat pembunuhan khata tidak sengaja dan barang siapa yang terbunuh dengan sengaja maka ada kisos dan barang siapa menghalangi pelaksanaannya maka atas dia anak Allah dan murkanya tidak diterima darinya sorfun wala adun ibadah wajib dan ibadah sunnah di sini sebutkan bahwa e, pem, apa korban yang terjadi akibat pertikaian buta itu masuknya kalau tidak diketahui siapa penuh pembunuh e, pembunuhnya maka masuk e, apa pembunuhan tidak disengaja ada diatnya Nah, diatnya terhadap siapa? Nah, di sini para ulama berselisih tentang siapa yang wajib memikul diat itu. Karena kan kaum bertikai. Abu Hanifah mengatakan, Ia ala aqilati al-qabilah allati wujida fiha idha lam yadda'i ul qatil ala ghairihim. Diat itu wajib ditunaikan kepada aqilah qabilah, kabilah suku yang mana ada korban di tengah mereka. Maksudnya ada orang mati di, di, di kawasan mereka. Berarti kan ini kaum yang bertengkar kan. Nah terus ini kan musuh, eh, musuh yang musuhan. Ada kor mati di tengah mereka. Orang sini umpunya kan. Mati di sini. Tidak diketahui siapa pembunuhnya. Maka dia wajib ditunaikan oleh apa yang e, akilah daerah sini, suku ini yang ditemukan korban di situ. Kecuali kalau si keluarga korban itu mengklaim kepada e, pembunuhnya orang tertentu. Posipulan oh, yang membunuhnya itu kan. Kalau mengklaim pembunuhnya berarti nanti, nanti kos sama itu kan. Seperti yang sudah lalu. Kalau mengklaim atau menuduh seseorang berarti eh, apa dia tidak ditunaikan sama akilah kaum tersebut. Imam Malik mengatakan dia tuhu adalah ladzina naza'uhum diatnya kepada kaum yang bersengketa dengan orang-orang itu. Bapaknya si A eh, apa eh, kaum A dengan kaum B. Apa pertawuran itu kan. Terus dari si A ini ada yang mati. Nah, berarti kata Imam Malik uh, eh, diat wajib ditunaikan oleh B ini. Kaum B ini. Imam Ash-Syafi'i mengatakan adalah kosama. Ada kosama. Keluarga si apa si korban ini uh, suruh apa? Bersumpah bahwa si pembunuhan si Pulan atau suku Pulan. Kalau kepada orang tertentu berarti nanti terus tidak ada pengalakan berarti sos gitu kan. E, kalau umpamanya tidak di apa mengklaim kepada kaum tertentu berarti apa nanti mereka bayar diatnya ini kok sama karena ini ini da'ahu ala rajulin bi'ainihi atau ta'ifatin bi'ainihi kalau mengklaim pembunuhnya si tertentu atau kelompok tertentu wa illa kalau tidak mengklaim fala akla wala maka tidak ada dia dan tidak ada kisos. Jadi kalau si keluarga korban ini tidak mengklaim si pulan pembunuhnya atau suku pulan pembunuhnya, berarti tidak ada kisos, tidak ada dia juga. Kata Imam Syafi'i. Imam Ahmad mengatakan ala awaqilul akharina illa ayyadda'u ala rojun bi'ainihi fayakunu qasama. Ini kepada akilah kaum apa? Eh, apa namanya e, kaum tersebut orang-orang yang tertuduh itu kaumnya itu akhirnya kecuali kalau mengklaim orang tertentu si pulan baru apa kosama sumpah kan e, e, apa 50 orang dari keluarga korban bahwa si pulan yang membunuhnya atau 50 kali sumpah yang jelas tidak mesti 50 orang tapi 50 kali sumpahan Jadi maksudnya di Islam itu tidak ada apa eh, apa namanya darah yang yang gratis tidak ada gantinya. Hmm. Jadi kalau terjadi tawuran ada korban tadi ada ini kaitan dengan masalah ini. Tapi di kita karena tidak ada apa sistem eh, ikatan suku itu ada korban yang masing-masing keluarganya harus kan tidak ada yang menuntut kan sekarang istidamul ini dua pengendara tabrakan dua pengendara orang orang mengendarai apa umpamanya eh, kuda atau unta tabrakan di sini Imam Abu Hanifah Imam Malik mengatakan idastadama idza istadama farisani famata kullu wahidin minhuma fa'ala kulli minhuma diyatul akhar wa tatahammaluha al-aqilah. Bila dua pengendara tabrakan, terus kedua-duanya apa? Mati. Maka diatnya apa? Diatnya masing-masing akilah menyat A dan B itu kan, dia e, tabrakan. Sering mengendari apa? itu kan, dulu apa kuda sekarang apa? Motor kemudian Tabrakan terus mati kedua-duanya. A dan B ini. Maka akilah e, keluarga besar dari A menanggung diat si B, nah keluarga besar si B menanggung diat si A itu. Iya itu. Imam itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i Sini ala kulli wahidin minhum nisfu diyati sahibihi. Ya masing-masing akilah e, apa keluarga besar ini menanggung separoh. Diatnya separoh. Punya si A, e, keluarga besar A akilahnya itu mengasih separoh kepada si B, begitu juga keluarga besar si si B ngasih ke si A. Kenapa? Cuma separoh karena masing-masing si A dan si B itu telah menjadi penyebab apa kematian uh, apa uh, orang, mereka si A jadi penyebab kematian si B si B penyebab kematian si A makanya diatnya apa setengah-setengah itu kan itu kaitan dengan uh, dua apa tabrakan sekarang abdoman ganti rugi domanu sahibid bah pemilik hewan lawin fatalat Eh, infalatat dabatun fa asabat malan aw adamiyan lailan aw naharan fa innahu la dhamana ala sahibiha. Kalau hewan lepas, umpamanya orang punya apa? Kuda lepas. Terus apa? Merusak umpamanya eh, apa? tanaman orang atau apa? gigit orang. Lepas itu kan. Bukan dilepas tapi apa? Lepas baik siang atau malam, maka apa e, pemilik hewan ini tidak punya kewajiban ganti mengganti rugi apa kerusakan. Umpamanya e, sapi lepas apa nginjak orang sampai mati. Itu pemilik apa? Pemilik hewan tidak punya kewajiban ganti kerugian korban ini. Kenapa? Karena dia tidak menyengaja. Tidak sengaja. Rasul mengatakan dalam hadis sahih, Al-ajma'u jurhuha jubarun. Al-ajma' hewan. Ya. E, apa kerusakan yang ditimbulkan akibatnya jubarun hadar tidak ada apa e, tidak ada ganti rugi apa namanya e, kita apa kalau oh, gratis apa bukan gratis apa pak ya, pokoknya e, kerugian yang ditimbulkan oleh hewan ya eh, eh, kerusakan yang ditimbulkan oleh hewan apa jubar hadar tidak ada ganti ruginya hadis buhari Muslim itu kalau lepas apa dengan sendirinya nah kalau sekarang waman raqiba batan fadarabaha rajulun aw nakhasaha fanafahat insanan aw darabathu biyadiha aw nafarat fasadamathu faqatalathu domina an-nakhisu dunar rakib. Kalau orang meng, apa naik kendaraan, punya hewan apa kuda atau uh, unta, terus hewannya dipukul oleh seseorang, oleh orang lain itu, atau di uh, di ereket atau ditusuk pakai apa tongkat kan kaget nah, sehingga kaget akhirnya apa Uh, orang orang gitu kan atau nendang orang atau tadi karena di apa ditusuk pakai tongkat kaget lari apa lari terus apa nend, apa nabrak nabrak orang umpamanya orangnya mati atau nabrak apa eh, kios kiosnya apa berantakan rusak gitu kan gitu. siapa yang nanggung tadi anak orang yang apa yang nusuk itu bukan yang nunggang. Kenapa? Karena yang salah yang nusuk itu atau yang mukul itu. Nah, terus sekarang e, kalau dia apa uh, umpamanya tadi apa uh, nusuk pakai tongkat, ditusuk orang nusuk apa hewan tersebut pakai tongkat, terus si apa umpamanya kuda itu kan. Kudanya apa nyepak, nyepak orang yang nusuk, mati itu kan hadar itu kan. Tidak ada e, ganti rugi atas orang yang nunggang. Yang salah kenapa? Dia sendiri yang apa? Yang nusuk tadi yang salah. Dia nusuk terus disepak mati apa? Hadar itu kan. Darahnya apa? E, tidak ada ganti rugi, cuma-cuma gitu. Kenapa? Karena dialah penyebabnya. Nah, terus kalau di sini tadi e, apa ditusuk, dipukul ya oleh orang Terus orang si hewan tersebut apa? Akhirnya apa? Ngamuk sampai orang yang di atas apa? Di pun apa? Di pundaknya atau di punggungnya apa? Terlempar. Terlempar sampai mati. Maka diatnya kepada akilah. Akilah siapa? Akilah orang yang nusuk itu. Atau yang mukul itu. Berarti kan pembunuhan tidak disengaja kan makanya kepada akilah. itu kalau apa e, tadi kasusnya apa e, orang nunggang kendaraan atau hewan terus dipukul oleh orang lain atau ditusuk. Sekarang wa idza asabatid batul mauqufatu syai'an lam yadman sahibuha idza awqafaha fi makanin yajuzu lahu an yuqifaha. Kalau e, hewan yang sedang parkir dia apa? merusak sesuatu, merusak sesuatu. Dan diparkirnya di tempat yang boleh untuk parkir. Terus merusak sesuatu, umpamanya lagi apa hewan lagi parkir terus ada or, umpamanya orang uh, umpamanya ada ya apa saja gitu kan atau apa uh, umpamanya tukang sayuran lewat apa terus berhenti ke, apa dimakan apa sama hewan tersebut. Maka di sini apa? Kalau berhentinya di tempat yang boleh berhenti, maka tidak punya kewajiban pemilik e, hewan tersebut untuk mengganti apa yang dirusak oleh hewan ini. Karena Rasul mengatakan al-ajma jurhuha jubarun. Itu kalau berhenti. Wa idza kana liddabati qa'idun aw raqibun aw sa'iqun fa asabat syai'an wa awqa'at bihi dararan fa innahu yadmanu ma asabathu min dzalika. Kalau uh, hewan itu ada apa? Qaidnya ada apa? Supirnya atau penunggangnya atau apa yang menggiringnya nuntunnya terus dia merusak apa merusak sesuatu maka di sini apa? E, pemiliknya apa? Men, men, memikul, menanggung apa yang dirusak oleh hewan tersebut. Kalau ada yang giringnya, ada yang eh, nunggang, nunggangnya atau ada yang mengendalikannya. Hal itu diputuskan oleh Umar radhiyallahu taala anhu di mana Umar qada bidiyati 'ala allazi ajra farsahu fawati akhar. Umar memutuskan wajib bayar diat terhadap orang yang naik kuda, ya, kudanya lari itu kan, terus nginjak orang. Kalau tadi kan nginjak, kalau orang lain yang apa? Yang mukul ini mah eh, naik, terus nginjak orang. Itu wajib bayar diat. Hanafi eh, ulama-ulama ahlul zahir mengatakan tidak ada kewajiban untuk menanggung karena Rasul mengatakan al-ajma jurfuha jubaran. Tapi eh, pendapat ahlul zahir ini dibawa kepada uh, masalah kalau hewan tersebut tidak ada penunggangnya. Karena kalau kalau tidak ada penunggangnya itu udah berdasarkan hadis sahih sahih itu kan tidak ada kewajiban untuk e, eh, menanggungnya itu ijma juga ijma ulama kemudian sekarang domanuma ma atlafathul mawashi minaz-zuru wasimar simar wa ghairiha e, mengganti rugi apa yang dirusak oleh e, binatang ternak ya, tanaman-tanaman yang dirusak oleh binatang ternak atau yang lainnya. Jumhur ulama, diantaranya Imam Malik, Syafi'i, dan mayoritas fukoha Hijaz berpendapat annama afsadatil masyiyatu bin har min nafsin aw malin lil ghairi fala dhaman ala sahibiha bahwa eh, apa namanya eh, hewan itu kan hewan hewan piaraan kalau merusak tanaman merusak apa uh, me, apa bukan tanaman saja uh, yang dirusak oleh hewan tersebut baik orang jiwa orang atau apa harta tanaman atau yang lainnya kalau siang hari itu tidak wajib diganti punya orang punya kambing e, siang hari masuk ke kebun orang makan apa tanamannya. Itu pemilik kambing tidak punya kewajiban ganti rugi apa yang dimakan oleh kambing-kambingnya itu. Karena apa? Karena kebiasaan manusia orang-orang bahwa siang hari itu siang hari itu kebun dijaga oleh pemiliknya. Dan kebiasaan orang juga hewan dilepaskan siang siang hari. Siang hari dilepaskan, sore hari di di kandang ya, ini kebiasaan. Nah, ketika e, orang umpamanya e, menyelisihi itu kan kalau menyelisihi kebiasaan ini maka apa? Berarti dia aniaya, punya kewajiban untuk mengganti. Tapi kalau tidak menyelisihi berarti dia apa? Tidak tidak salah. Itu kalau dilepaskan tanpa ada pemiliknya, pemilik hewan itu. Tapi kalau seandainya e, hewan tersebut digiring oleh pemiliknya terus makan apa kambing apa tanaman orang lain maka apa wajib ganti. Baik dia menungganginya atau menggiringnya atau apa e, apa namanya nuntunnya. Baik dirusak oleh mulutnya atau kakinya atau e, badannya. Dan ini berdasarkan e, hadis riwayat Imam Malik dari Ibnu Syihab dari Haram Ibnu Sa'id Ibnu Al-Muhayyisah bahwa unta milik Al-Bara Ibnu Azib dakhalat haita rajulin fa'afsadat fihi. Unta milik Al-Bara Ibnu Azib masuk ke kebun orang terus merusak di dalamnya. Faqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ala ahli al-hawaiti hifdhaha bin nahar wa in wa anna afsadat al-mawashi bil laili dhaminun ala ahliha. Rasul memutuskan bahwa kewajiban pemilik kebun menjaganya siang hari. Dan apa yang dirusak oleh hewan di malam hari wajib diganti, apa ditanggung oleh pemilik hewan itu. Itu kalau kaitan dengan apa? Kaitan dengan tanaman dan buah-buahan. Adapun selain itu, selain tanaman dan buah-buahan, maka Ibnu Qudamah mengatakan, "Wa in atlafatil bahimatu ghayra zar'i lam yadman malikuha ma atlafathu lailan kana aw naharan ma lam takun yaduhu 'alaiha." E, kalau hewan tersebut merusak selain tanaman, maka pemiliknya, pemilik apa? Pemilik hewan tidak punya kewajiban ganti rugi baik siang maupun malam. Selagi apa? selagi hewan itu tidak dikendalikan oleh orangnya. Tapi kalau dikendalikan oleh orangnya, apapun yang dirusak wajib diganti baik siang maupun malam. Tapi kalau tidak eh, sedang dikendalikan atau dibawa oleh orangnya, kalau siang hari ya tidak apa? Tidak ada kewajiban ganti rugi, tapi siang malam hari harus ganti rugi. Seperti itu. Jadi eh, intinya bahwa Rasulullah SAW memutuskan bahwa apa yang dirusak oleh hewan e, di siang hari berupa tanaman selagi hewan tersebut tidak di, di apa diawasi oleh pemiliknya, tidak dibawa oleh pemiliknya, maka tidak ada kewajiban ganti rugi karena kewajiban pemilik kebun adalah menjaga kebunnya siang hari. Tapi kalau hewan yang dirusak oleh e, apa tanaman yang dirusak oleh hewan di malam hari itu wajib diganti oleh pemilik hewan tersebut kita cukupkan. Wassalamualaikum Muhammadin Subhanallah warahmatullahi wabarakatuh.